barokahnya moco La ilaha illa anta Janjinya Allah Wa kadhalika nunjil mu'minin yusabbihuna al layla wa nahara la yafturun Para malaikat bertasbih siang malam Tidak pernah kendor Semangat terus Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalimatani khafifatan ala lisan Thaqilatan fil mizan Habibatan ila rahman Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Bukhari Muslim Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah Ya memang enteng dah. Ya, enteng diucap, bobot. Yes, pokoknya murah meriah. <coughs> mau kalian, mau sampean aku khabari kalimat-kalimat yang paling disukai oleh Allah. Inna habbal kalam Allah Subhanallah bihamdih wa fi riwayatin Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal? Qala mastafallahu li malaikatih. Kalam yang Allah pilih untuk para malaikatnya au le ibadih. Subhanallah wa bihamdih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahabbul kalam ilallah Allah arba' Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت tidak membahayakan kamu dengan yang manapun anda memulainya diwalik-walik oleh riwayat Imam Muslim kiai-kiai kita setelah salat tasbih tiga tiga tahmid tiga tiga takbir tiga tiga dan masih ditambah la ilaha illallah itu kadang oleh orang Muhammadiyah ditanya dalile. Tasbih, tahmid, takbir ono dalile muslim. Takut ditambahi la ilallah dalile di iki. Tak Muhammadiyah enggak la ilah ilallah kurang siji. Karena jangkepe papan. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, kurang satu, la ilaha illallah. Jadi NU ini jangkepi. Orang kok nambah bid'ah. Ada kata nambah bukan nopo-nopo. Apa? Ini kan. Ya jangkep. Bukan berarti nambah tidak, bukan. tidak makbub. Untuk... Ya, bukan berarti bid'ah kan? Ini karena termasuk ahabul kan. Jadi andai talil-talil tentang la ilaha illallah itu dianggap doif setelah sholat khususnya. Maka yang paling kuat ini قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض نيلينا عندي في dan أبو Assalamualaikum. Kalau Kalau benjing niku oh, kan tentera acara teng matiun. Jadi Allah kalau sekitar jam 4 budal keng matiun. Oke. Oke langsung Insya Allah. Mbak Pak menurut telah didik-didik dirantos. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Itu ya riwayat Imam Muslim. E, katanya orang-orang melarang. Qala fuqara'ul muhajirin. Ya Rasulullah, dhahabal eh, eh, dhahabal aghniya bil ujur. Penak wong yuk kajarane akeh. Terus Nabi tahu kalau yang tak tunjukkan amalan yang dengan amalan itu tasbikuna man qablakum hakuna man ba'dakum. Anda bisa mengejar orang di depanmu. Mau tusabbihuna Allah dubura kulli salatin salatan wa tasat wa salatina tasbiha wa tahmaduna juga begitu. Wa tukabbiruna juga begitu. Itu 33. Nah, eh, andai orang mau ikut dalil itu. Tapi andai ditambah ila ilallah bukan berarti tanpa dalil. Itu. Karena ahadits itu Eh, yukamilu ba'duha ba'dhan. Berikutnya Akhirnya kan Ya Rasulullah Sami al-aghniya Makulna Orang-orang kaya mendengar Apa yang kami baca Faqalu mislama eh mereka akhirnya juga berwirid seperti kami. Akhirnya kami ketinggalan juga. Kalah lagi, wong suka iso sotako, iso wiritan, dewek iso wiritan, tok ka iso sotako. Terus Nabi jawab, dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nasib. Ah, nasib. Nasib. Nah, Nasab Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja metu sapa Nabi bin India sangking ngarsa dalem kamare Juwairiyah. Bukratan ing dalem wektu isuk hina salat subhana lika Nabi salat subuh. Bahya utawi Juwairiyah iku fi masjidia di masjidnya. Maksudnya ruangan rumah yang untuk sholat jamaah di situ dengan juaria. <clears throat> Berarti Nabi sesekali kadang juga ngimami di rumah. Tidak 100% mesti jamaah di masjid. Ojo kaku-kaku nemen. Tapi ojo ngelembosi Semaraja banjur bali sapa Nabi Ba'daan adha sause manjing waktu duha. Balik neng kamar Juwairiyah. Waya jali satun fi Juwairiyah masih duduk di ruang tadi. Eh, masjid tadi. Faqala Nabi Daud, "Ma ziltil yauma." Tiada henti Anda hari ini alal halati tetap pada keadaan alati faraqtuki yang aku memisahkan meninggalkan kamu, kamu alaiha pada keadaan tadi mulai tak tinggal ket saiki tetep ning kene turun ngale ngalih qalat na'am nggih faqala nabi sallallahu alaihi wasallam "Aqad qultu ba'daki benar-benar aku telah membaca setelah meninggalkan kamu tadi arba kalimat empat kalimat salah semerot lawuzinat andai ditimbang bima kulti dengan apa yang kamu baca mulai subuh sampai duha juwari awiritan sampai tasbih kembung Nabi cukup membaca ini tiga kali. Andai ditimbang lawazanat hunna pasti sebanding dengan bacaan-bacaan. Acap nor ini. Acap acap jopo. Assalamualaikum. <laughs> hukam. Iki wiritane wong sibuk. Eh, maca iki ping telu, beres. Eh. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa mitata kalimati. Itu aja Mas yo waca ping telu. Padha karo Mbak semua. Padha karo Mbak Ifa wiritan subuh sampai jam 8. Subhanallah wa bihamdih Adada khalqih niat Sejumlah makhluk Allah Ridho nafsi Sebanyak Ridho Allah wazinat arsy seberat aras Allah wamidada kalimati sebanyak tinta-tinta ilmu Allah wa fi riwayatin subhanallah adada khalqi subhanallah ridha nafsi subhanallah zinat arsy subhanallah mitata kalimati waduhai rawah muslim di balani peng Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la naqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sungguh andai aku membaca itu ahabbu ilayya lebih aku sukai mimma tala'at alaihi syamsu daripada sesuatu yang diterbiti oleh matahari duni dunia bacaan itu nilainya lebih hebat daripada dunia hadis riwayat Imam Muslim dunia itu andai nilai totalnya satu miliar triliun misalnya satu dunia itu kanun ini satu miliar tri, satu miliar triliun game mlebu warga sak miliar tahun teh sementara bacaan ini Allah ridho melebus warga selah lawasi nilai ukhrawinya melebihi duni dunia itu eh, duit-duit Emang sak miliar dipangan karo anak bojone ning swarga. Bendino sak juta, sak juta, sak juta. Sewu dino entek. Itulah. Itulah sak sak triliun. Berarti sewu peng sewu piro? Satu juta dino entek. Ya satu kan? sak triliun satu juta dino entek. Nah, kalau eh, telung wita triliun itu satu juta tahun ente kan begitu nenek wes hitungnya saya terus nanti kalau sekian triliun paling-paling 10 juta tahun entek padahal pengen mulku swarga ini gak 10 juta tahun tok Selawasi, larangan kalimat iki <clears throat> ngene wis. Ma warada alaina mutlaqan atlaqna. Wis rumuse ngono. Apa yang dari Nabi bebas bebas. Karo kemungkinan tumpang. Tapi pas numpak sepeda lho, numpak lupa. Jadi syariat itu dibiarkan begitu. Biar mudah. Fama alaina ya? eh, sak bebas Tentu dengan tidak dengan maksud memberatkan, lebih istiqomah, lebih baik. Ya itulah. Wama alaina aman amamna. Yang cari Nabi sifatnya umum ya tetap kita laksanakan sifatnya umum. Kayak Toriko yang wakilah sejak cari Nabi begitu. Mewajah kepada Ali pintu jendela ditutup kabeh. Sebelum mengijazahi kepada Ali, tanya, yo ya, enggak Ali to harus sahabat liyo?" Hal fikum gharib, ana wong liyo ora, lek ana wong liya dikongkon metu dhisik. Khusus intaran kau. Karena sejak dulu begitu sampai sekarang ijazahan atas nasabah dia ya begitu. Ora kene kowe belek kau kene, kau oleh ganjaran ya ora kene. Maksud saya itu kadang ada orang fanatik toriko. Lek gak dibayar no gak sah. Lek gak dijazah no gak oleh ganjaran. Lo ciri sopo. Yang cari Nabi khusus sampai sekarang ya monggo tetap khusus. Yang cari Nabi bebas sampai sekarang ya monggo tetap bebas. Ojo ngatur-ngatur yang tidak diatur Nabi dan jangan bebas-bebasnya yang diatur oleh Nabi. Iku jenenge al yauma akmaltu lakum. kayak gak ngono tengah. Enteng to lek ngono. Teng. Dan itu sing buku tari wis apa kita edit itu itu ya begitu dari berbagai dasar Maca kitab ini ki dalile jelas, mantep, dilakoni sah. Ini. Kitab-kitab yang muktabaroh wis dipilih ulama itu muktamad, muktabaroh, fatul muin dan seterusnya. Saya waca ya kan? dan zaman panjen nggak gampang salah paham, cerdas nahunya cukup sah. Tidak harus Nah, Tapi yang cari Nabi harus ijazah sampai sekarang ya tetap harus ijazatan. Enak dah? Enak. Masya Allah si ngotot-ngotot kutu bayat, kutu ijazahan. Niku biyen mondok teng Lirboyo paling 10 tahun. Mondok 10 tahun itu paling oleh kitab an lemari ta. Barang wis telung 30 tahun kitabe dadi lemang lemari. Saya pasang lemari durung dijazani. <laughs> Tapi yo kau bopo. Nyun Ini pikiran negatif. Nopo ngonten iki sengaja dibuat oleh mursyid niki untuk memutus eksklusif. Allah alam. Tapi eh, mursyid yang alim saya, iya. insya Allah saya tadi. Sing khusus ya tetap khusus, sing umum ya tetap umum. Eh, pas mursite teora tahu ngaji fatwa Muin ya. Paham gak iso. Lek gak ngene mlebu neraka. Terus kita itu kalau bermadhab otomatis duwe sanad tekonan. Karena yang kita ikuti itu fatwanya imam-imam syafi'i dan ulama setelahnya. Yang beliau itu jelas dua sanad sampai Nabi. Gurunya Imam Malik, Imam Malik, gurunya Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri, dari guru Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Beliau belum jelas. Nah kita langsung nyantol neng Imam Syafi'i. Aman wis. Sampai kapan pun nanti ya tetap. Dapat Wis telah pokok bermadhab otomatis sanate teko kanjeng Nabi. Beres. Nah, terus tidak harus yang namanya sanat ilmu itu mulai sekarang disebutnya dari bulan dari bulan dari bulan dari bulan dari bulan. Eh saiki nate ngaji nebut eh, ila hadrati pulan pulan pulan bulan terus dhuwur. <laughs> Sak jamnya lagi Fatihah. Sewu tahun kas buyut sampean ila hadrati fulan al-fatihah ila fulan al-fatihah fatihah itu sak juta ya jedir ini padahal aku enteng jadi sing enteng ojo diapot-apot <laughs> Iku yo ya ora nentang toriko iki. Saya kepengin Yusmuni ngene iku Yusmuni. eh, toriko dalam arti dibayatkan kalau kepingin mau wiritan yang memang sejak dulu dibayatkan api ya tetap dibayatkan dan mau coba wiritan-wiritan yang tidak dibayatkan sejak zaman kanjeng Nabi Nabi jauh secara umum kepada manusia wahai orang-orang mukmin mari sholat iki wocon kan umum ya. api kan saiki ya tetap dikai umum jadi enggak nggak ah bener Terus pokok yang paling apik itu matar kealiana salam. Apa yang diwariskan oleh salam itu yang paling apik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelupuk udah saya ditumpuk Menjadi ya, koning mati Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo, mau monggo. Riwayat ono yuhyi wa yumitu eh, riwayat Imam Tirmizi. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat Imam Abu Dawud ditambahi yuhyi wa yumitu khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apa yang kai riwayat aku tahu. Wong NU umum yang kayak riwayat Tirmidzi yuhyi ayami. Kanca Muhammadiyah akeh kayak riwayat Bukhari. Nah, kita itu ketika yuhyi wa itu bukan berarti nggak ngelakoni ini. Ini plus Tirmidzi. Nah, nah. Muhammadiyah ya. Bukhari cokmin Turmudi kan begitu. Apa? Bukhari Turmudi Abu Dawud. Dilakoni apa? Tapi ini sing paling apik sing cocok keadaan. Ya, fleksibel. Orang paling cantik itu belum tentu yang paling baik. Wong apik oleh wong lanang kan duwe apik. Welek boleh welek. Cocok ya. Nek bojo siapa ayu, kira siapa ayu elek. Maca wiritan. Maca wiritan Jawa ya api. Tapi lek makmume wong gasek, wong masyarakat umum, itu ora api. Wong api dijodone enggak api, enggak api. Iya, iya. Lek makmu memang khusus arek pondok yang wis terlatih mendino, Wapi kandeng api tetap api. Iya. Iya, iya. iya. Jadi yo. Kayak Malang ini Wali kota ini Kiai Haji nggak api Masyarakat ya. Masyarakat itu Kak jodoh kedukuran cocok makome. Dan ketika itu nggak jodoh, bisa jadi si kiai yang jadi wali kota itu saja nih gak salah, kawan cengkak korupsi. Tapi musuhnya ya, kan ketika fitnah terus diopong akhirnya jadi elek diendeng-endeng dengan pengadilan Romo Kiai Haji itu korupsi padahal orang jatuhlah sudah belum berhasil mimpin akhirnya nggak karu-karu dan sudah itu dakwah tidak dipercaya uang. Nah, can asli ini mekor fitnah. Ya, itu. Durung kufu. Pancasila cocok. Pokoknya jandani masyarakat di sini. Masyarakat baik sampai tingkat itu, yo boleh nih pejabat sing maju duri yo itu munggah titik, mundur titik. <laughs> Wis ngene iki malah. Contoh, jajaran pejabat cepat itu eselon dua macam-macam rata-rata kaman kamandona itu menteri NU pol apal Quran pol ya di fitnah akhirnya kan saya ikut sebelum penjara NU ini tercoreng ngore. jadi unik wae diwai sing rotok setengah kamandola <laughs> enggak tiga Eh, dan itulah politik noto negara cek masalah. Masalah itu orang kudu wapit di elek. <laughs> Masih ya apik tapi lo mau kalungnya asu ya malah elek. Emas kayaknya ya macamnya kita bahasnya ah. yang lain iya, iya. jadi kufu pemimpin itu kan termin masyarakat ya kan sepiro dhuwure masyarakat ya sak ya sak mono ae pemimpine iku ngilmu nata negara Lawak ora Iya, ana wawa-wawa. Ya, iya, iya, iya. Kalau Mbah Yo itu kan konteksnya nggak konteks pemimpin podo rakyate. Konteksnya itu konteks tanazul. Gitu loh. Nggak mungkin kita efektif komunikasi dengan bayi kecuali kita turun dengan bahasa bayi. Ya, Mbah Yo yang ilmu tasawuf itu nggak mungkin komunikasi kasih karung RW lima kecuali yo tindak ni sendak kaya wong ngene sakjane tunggu Thank <laughs> you. Karena kaman a'taqa arba'ata anfus. Orang yang baca itu sepuluh kali maka pahalanya seperti orang yang membebaskan budak ya, membebaskan tawanan kalau sekarang dari anak keturunan Nabi Ismail alias bangsa Arab. Orang Arab ditawan di Guantanamo Terus saya membebaskan mereka empat orang. Itu foto karo moco iku ping 10. Wis enteng. Moco ae. Napa? Oh, mboten napa-napa. Tidak harus juga. Tidak harus cangkep 10. Juga tidak harus hanya 10. Ping 1 sih boleh. Iku sepuluh arba kampus itu. Lek telu ya. Anpus siji. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير iki sing ping 100 fi yaumin mi'ata marrah sedina diwaca ping 100. Kana lahu itla asyri riqab banding dengan memerdekakan 10 budak, membebaskan 10 tawanan. Wa kutibat lahu bi'atu hasanah dicatat baginya 100 pahala. Wa mukhyatanu mi'atu dihapus darinya 100 dosa. Maka lau hirzan minasyaitan bacaan itu menjadi tameng penjagaan dari dia bagi dia dari Setan yaumahu sepanjang hari itu. Hatta yumsi sampai sore. Isuk sampai sore. Kudo, apa, dijogo dari setan. Lek dijogo setan nih. Nyawa wong itu ayu. enggak kepengin. Nah, tapi remah. Iya, iya. ya, jadi selamat. Ada. lek Ojo sedek-sedek wis ae. ya Walam yahti ahadun bi afdhala mimma ja'a Dan tiada seseorang mengamalkan yang lebih afdol dari bacaan 100 itu tadi. Ila kecuali rojulun orang lain amil akaminu yang membaca lebih dari 100. Kalau ada orang baca itu lebih dari 100, baru orang itu yang lebih af, lebih afdol. Jadi lek maca iku ping 100 dina iku amalmu sing paling akeh. Kalau sing ngungkuli. Kejaba ana wong liya wiritan luweh ping 100. Dari hadis ini berarti 110 itu enggak batasan. Ditambahi yo luweh apik, kurang yo oleh. Gitu. Ini ada apa? Eh, lupa istilahnya, lupa saya, bukan mukobalan. Jadi kalau di sini disebut akar, akol ya oleh. Gitu. Eh, sama dengan Al-Quran, taqikumul harro, wasarobi la takikum baksakum. Allah menganugerahi kamu baju-baju pakaian yang melindungi kamu dari panas. Maksudnya panas dan dingin. Orang kok panas cok. Eh, fungsi kelambi itu melindungi, melindungi diri dari panas dan dingin. Itu loh yaitu ketika menyebut harro bardanya ya wis katun. Ketika menyebut aktar akolnya ya wis katun. Pak Muzaki. diwaca ping siji ya oleh ping loro ya oleh ping sak juta ya oleh cuma lek wong waca gak ping 1000 gak manut ijazah iku ya ora dosa itu bukan janji itu bukan janji ijazah ijazah kan dengan janji lain Bek janji kulo sanggup maca niki ben wektu ping 1000 niku jenenge bayar lah ijazah tak ijazah iki mari salat ping 1000 kula tampi ijazahe. Apa? Eh, janji eh, sama dengan nazar bayar kafar. Ya. Kan ngelanggar kafar, ngelanggar nazar, ngelanggar janji ini. Bayar Kafar. Ora. Ora. Sing iso ngarani ku madarat apa ora Kanjeng Nabi. Sing iso ngarani ku haram utawa ora Kanjeng Nabi. Ya. Enggak madarat lek enggak haram. Iya, iya. Iya. iya. Itu. Lek ngarani madarat berarti haram. Apa? Ora. Aku biar tukang ngelakoni saiki ora ya gak apa-apa. <laughs> Sing nakir ini Gusti Allah. Ya. Ya ora perkara nglakoni to pokoke aja nguwang-wahi syariat. Salah nek tiyang waca wacan, tapi ora kudu ngene, ora kudu ngene. Syariat ora nguduk Orang Ora kudu nangis. Dan tidak harus dengan hitungan tertentu. Ngatur-ngatur yang tidak diatur Nabi itu jenenge gawe syarat. Nabi nesu temenan dalam hadis Bukhari. Neng kene ana besok ning buri. Dalam kategorisasi fitnah. Ma balu qaumin yastarituna ma laysa fi kitabillah ala kulli syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Hmm, hadis Bukhari. Apa sih wong-wong nambah syarat-syarat ini? Nambah aturan-aturan ini. Ingat setiap aturan-aturan syarat sing gak ono ning Quran plus hadis tentu. Maka syarat itu Gak tahu. harus diikuti. Kenapa? Terus? Orang wajib diikuti. Yang dilalah pas ngono terus waras. Iku wis wis biyen itu lho. Ya ta sing sadurunge takbir lho. Ngemune. Ya kan? Apa? Eh, la takhriqul aswar aswarul akta eh, apa eh, enggak jadi intinya kayak apapun yang terjadi dari seorang wali itu nggak akan merubah takdir Gusti Allah. Nah. Eh, Imamun. Lah ya. Jadi ngono ae. Eh. Wakitiah ya, oleh diwaca. Kowe ora usah ditambah aturan sing renu reno Kecuali pancen ono aturan teko agama. Nah terus orang-orang yang mengatakan iki kudu ngene lek gak ngene haram iki kudu ngene itu kayak wong wong kafir. Wong kafir tukang ngunu-ngunu. Yaquluna hadha halalun wa hadha haram la tafharu ala Allahil kadhib. Ya Suka mengatakan ini halal ini haram tanpa dasar. Ya, dan itu kebohongan. Karena yang berhak mengharamkan menghalalkan yang Allah. Eh, tidak semua sahabat oleh Nabi di toriko khusus ini. Ya, nah. eh, Sana Toriko itu kaliwat Abu Bakar sama Ali. Berarti sengkolane Umar ini kongkon ngelakoni biasa ini. Ribuan sahabat yo kongkon ngelakoni biasa. Pokoknya sesuatu yang dilakukan dan itu bukan ahlinya tambah elek. Dan sampean ya angel istiqomah. Roy pot ngalor gitu melebu toriko tambah buyar kape. Mending sama nyambut kae temenanan sedakoe. Oke. Itu yo, ya, itu yo ya toriko cuma toriko umum. Tutup toriko khusus komitmen pada profesi. Ya. Walikuli wahidihim tariqun min turuk yakhtaruhu liyakuna min dawasilah kajulusi bainal anami murabbiyan wa kakatratil awradi kasawmis salan yana wa kakhidmatin wal hamlil khatab litasadduqin yana uh, eh, itu eh, kabeh wong diutari tareka dhewe-dhewe ana sing kai mulang ana sing kai ngakeni salat ana sing kai ngakeni poso ana sing kai ngakeni sedekah kan begitu yang pokok itu istiqomah, ikhlas jenenge tarekat. Karena intinya tarekat itu ikhlas istiqomah. Wa allawis taqamu ala tariqati la'as bainahum. Titik tekan tarekat itu istiqomah. Istirahat. Coba. Lagi. Iki merem, tapi iki luwe merem. Nah, iku mau di buku apa besok ya? Besok yang kita Abdul Masalah Tarekat di Madiun itu ada pertanyaan, mana yang lebih afdol? Orang wiritan torikoh tapi kurang peka terhadap masalah-masalah sosial atau orang peka terhadap masalah sosial tapi nggak wiritan tarikot ayu afdol mana yang paling afdol terus tak jawab yang paling afdol yang paling efektif dan produktif yak ya'malu ala syakilati masing-masing orang itu dianjurkan beramal sesuai dengan keberadaan masing-masing nah, terus wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala anda jangan berambisi meraih minta ngoyok kelebihan yang diberikan Allah pada orang lain. Orang lain juga nggak boleh ngoyok kelebihan yang diberikan pada sampean. Kan Nasib beda-beda. Orang yang akalnya cerdas, ilmunya ke, kakean miritan, nggak kelemulan, dia tambah nggak api. Gitu loh. Karena dengan mulang ganjarannya kan mutaati nular neng di neng karena mutaati khairun minal qasir minal asih. Tapi wong sing goblok pensiun. Nyambut gawe ya gak iso. Aja kakean pola mulan. Bagi dia yang paling efektif ya ambil peran wiritan itu. Ya. Dan kalau itu memang perannya, andai melakukan yang lain tambah rusak karena bukan ahlinya, maka bagi dia itu afdol daripada berkiprah di sosial. Sebab dengan sosial malah itu urusan enggak enggak ngurusi wong ini. Dan menurut saya wiritani wong sing isone mekur wiritan ibu itu bagi dia tidak kosir, tidak lazim, mutaati juga. Karena dengan wiritan, dengan dikir, dengan tobat, dengan istighfar, ndungane wong Islam akhirnya wong yo aman kape. Secara sini, secara waib dia menjadi sebab dunia tadi aman. Kan yo manfaat kangge wong liya. Mutaati juga. Nanti tak jawab pun, ini besok geger. Lelek kamu nungko tototan abitoriko, murah-murah. Dijawab, pokok itu keahliannya. Yang paling produktif, paling efektif, itu yang paling Ya sedikit <laughs> Saya tahu semua karena yang wilayah, yang kutia ikut rapat kafe, Tapi menengai. Ceruane jeruane P3 sapiro, jeruane PKB sapiro, jeruane sapiro. Teru kafe. Yang jelas ada rumus, jangan berharap sukses berpolitik kalau tidak munafik. Eh, Kong Amr bin Asam menang ya karena karena betik eh, karena betik Eh. Jadi <laughs> Ada Tapi wong bedik ini ya perlu. Bagaimanapun kalau nggak ada yang nerjuni neng barongan barongan ori itu, selamanya nggak akan pernah jadi doseran rotok. Hmm. Enggak apa-apa, kena carang, kena kereng, kena turu, ora apa-apa, pancen ngene. Gitu. Kalau enggak ada yang mau kena getih, enggak akan pernah menang kita perang. Lah besok karo Gusti Allah ditimbang. Bedike dosane sakmene. Asile ganjarane sakmene. Niate sing tepat. Bedik tapi diniati tepat. Mek kur subhanallah hamdi cok ping 100. Dosane sak segoro di Nah, Wis wong NU itu dosane entek Amin amin amin. Tahlilan maca iku. Istighosahan maca iku. Wah. Ora ono tulisan ya. Ayo men mulazat hukum. afdalu zikri la ilaha illallah. Kita lilin gini. Masalul ladzi yadhkuru rabba wa ladzi la yadhkuruhu masalul hayu wal mayyit. Perbandingan orang yang gak gelem zikir dan sing gelem zikir padha karo perbandingan mati karo urip. Sitok sapi urip, sitok badan Dalam konteks ini zikir itu apa harus mojo tadi itu? Oh ya bebas. Tafakur juga bisa. Pokoknya pada akhirnya rujuk ilallah itu namanya zikir, eling pangeran, eling kuasanya pangeran, eling hukumnya pangeran. Engko lambene Allah Allah ya kan karo mangan riba. <laughs> Ngecek itu ngecek. Ja'a Arabiyun seorang baju ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alim alimni kalaman aku, Nabi ajari aku kalimat yang aku baca قل مجو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا يعني التعليل كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين وفي رواية وسبحان الله بكرة وأصيلا رواه مسلم لأن أنغم سنجا كلم كبيرا إيجيونو الله أكبر كبيرا ono ae dalile NU iku oh, ora kok akale akeh Manjan ono eh. Redaksinya ada, yang pas ada. Apa? Redaksi kabiro yang kita baca. Ini ya, babi riwayatin. Ini yang muslim kita ambil satu kan begitu. Wa fi riwayatin bukratan Kalaupun nggak ada riwayat itu misalnya, itu dibenarkan dengan kalimat wasabihuhu bukrotan wasila. Melaksanakan perintah wasabbihu bukrotan wasila itu kita laksanakan dengan baca wa subhanallahi bukrotan wasila. Ya, Hati kanjeng Nabi wajah tu wajahiyah Wong NU maca ini tu aja ya. Apa oh? Itu riwayatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ini tu aja ya. Benar. Iya. Teko kanjeng Nabi wa ana awalul muslimi. Tapi takok Quran yang Nabi Ibrahim wa ana minal muslimi. Kita konsisten. Wajah tuh ngambil dari riwayat Ibrahim yang kita nggak baca wa ana awalul muslimin tapi wa ana minal muslimin juga niru Nabi Ibrahim. Lah kok nggak niru kanjeng Nabi Muhammad? Ya, yang ini diriwayatkan Quran asah daripada yang diriwayatkan lewat hadis. Terus relevansinya Nabi menyebut diri awalul muslimin pas. Lambah yo menyebut dirinya awalul muslimin kan yang enggak pas. Isone nyebut wakna minal Astagfirullah. Lha iku kadang-kadang ditakokne. Hadir muslim wajah tu kano ini. Lha apa wong NU kok gawe ini? Niru Quran ho. Niru Quran mesti bener. E. Nah, terus kita juga diperintah niru Nabi Ibrahim. Wa auharobuka ya ya wa wa wa wa auharobuka eh, wa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim Ikuti milahnya Ibrahim. Ini wajah. Wong NU itu fleksibel, tidak terlalu keras, tidak terlalu ngesluh. Itu juga mengikuti milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu Hanifan. Hanif itu fleksibel, luas, nggak terlalu keras, nggak terlalu belum. Itu fleksibel. Neng kasa iso, neng kampus iso, nanti nanti iso. Nah, Hanif, itu loh. Nah, Alah ya. Wong NU ini. Lah kayak Amrozi itu nggak Hanif itu. Oh aku. Isone dakwah ning Broto takane wakil bingung deh. Model-model PKS itu ning wakil ka urip. Wong NU ning wakil iso ning Unibro yo iso. Hanif. Hmm. Fleksibel. Dan proses menuju iman yang tidak didasarkan doktrin, tapi didasarkan proses penelitian, perenungan yang mendalam jadi imannya itu didasarkan bukti-bukti ilmiah, rasional. Itu akan menghasilkan sikap keagamaan yang luas, fleksibel. Itu tadi. Tapi kalau penanamannya lekak ini fitnah, lekak ini fitnah, kali di pokok fitnah. <laughs> Itu nanti kaku. Ya mau jalan, ruwe-ruwe ya si cito itu. Dan itu nyimpan cari milahnya Ibrahim. Ibrahim Takon pangeran, mana buktinya anda bisa menghidupkan orang mati? Kon gak iman iman, cek mantep. Meneliti matahari, rembulan, direnungkan, sesuai suwe berkesimpulan. yaitu ini wajah tu ya itu tadi. Telah Khalifat masalah. Hanifah jenengan memahami taksi pun itu. Hanifiyah sama. Oh. Ya kan? Eh. Toleran. Hanif itu maknanya kan main, main, condong. Ora kopo ini ngene ya iso ngene. Lah ya kan, nggih nggih. Sapa kan nutup <laughs> Menurut kamus maknanya main, main. Ya, Ini malah nih terjemahnya fleksibel. Pegang-pegang tadi tuh. Gitu. Tapi bukan berarti ya kan? Bukan berarti oportunis atau munafik atau apa. Oportunis itu orang nggak punya sikap. Saya jelas NU, NO, kaki saya ada di NU. NO. Keyakinan ideologi saya ada di NU. NO. Tapi dengan ilmu, dengan macam-macam orang mengatakan apa itu kearifan lokal itu bisa saya tularkan kepada siapa. Lah kuwit sing apik itu yang kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa farquha fis sama. Ya nah. Jadi oyote akarnya batangnya kokoh, nggak kemana-mana. Di NU tok Tapi cabangnya, buahnya bisa diterima oleh siapa. Kuat dan nggak putar. Ya, nah kuat tok goblok uper ya. eh, gaul tok nggak kuat tercerabut akarnya akhirnya kehilangan jati diri dan itulah oportunis eh, Singapura itu kaya uwit itu mah eh. itu kader NU ini Ya lah. Wa masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa farquha fisana. Pengetahuannya, profesionalitasnya, kepangkatannya, wawasannya menjulang tinggi kemana-mana. Setiap saat siap diunduh oleh siapapun. Monggo. monggo. Disitulah NU NO Mulyo memberi. Watil kal amsal nadribuha linnas. Eh, Kasajaratin nongga. Oh, eh. Wa matalu kalimatin khabithatin itu tusad min fauqil ardi malaha min qarar. Sikap yang jelek, mentalitas yang jelek itu koyo uwit ya nah. Oyote enggak kuat kena angin titik oleh Kena angin limang juta berupa eh, pikiran. Yang penting Avanza. Lima juta dolar. Oh, lima juta dolar itu Terus yuthabbitullahu bil qawli thabit fil hayat dunia wa fil Nah, terus sing ngono-ngono iku sing ketorone api, wis ngono elek-elek ya. Jarene Quran wa amma ma fa'un nas kusu fil ar. Gitu. Yang bermanfaat itu mesti yang tertanam agak dalam gitu. Sampeyan kedele mau sebar ngono tok. Ya ndang tukul, ndang ketoro. Tapi karena angin titik ya. Amin lek kepingin kokoh wah temenan tanduran sing rada jeruk dengan ditandur rada jeru pancen tukule rada suwi dan butuh kesabaran Boleh tukul temenan oh, kokoh kuat batangnya kuat ya gembel nah jadi ngene Ayat kudu fil ardi, yo kudu ditandur ning Ngilmu apa? Nah <laughs> itu kalau dibawa kepada tasawuf Kalau kemen amal itu kokoh Jangan muncul di permukaan. Pendam dalam-dalam dalam hati kita. Iya, nggak usah ajak orang. tahu sakarmu, nggak tahu sakarmu, nggak ngurus. Yang penting di dalam. Boleh motok nih, ya, masuk angin. Nggak sih cukup, cukup itu. Ah, gitu. iya. Barang elek ditampak-tampak nih, elek, Sungai aib kok dibuka. Barang ngepit di tampak-tampak nih. Ya tete camba enggak sih tete wedele. Terangin apa? Tapi api disimpan untuk diri sendiri. Elek ya di tutupi, tobat aja. Yes, iku mung pokoke wa amma ma yang faunas, ayam kutu ardh lebih banyak amfa tambah yang kus eh, lah ya. di mana rumus yang yang paling vital dalam diri kita itu alat ya, eh, organ yang paling tidak pernah kelihatan hati eh, hati hati fisik itu belum vital ruh itu yang paling vital dalam kehidupan kita menggerakkan semua dan nggak pernah kelihatan Dulu dulu dulu muncul Allah Super apa? Seksi si dan Ojo seneng mejeng. Tapi lek sudah saatnya dimejengkan Allah, ya ojo nolak. Nah, Nabi diperintah mejengo fasta bima tu'wa maru wa arid anil jahil. Muhammad saya wis ora usum sembunyi-sembunyi wayahe meceng terang-terangan tapi kan wis diperintah dari Muhammadiyah walau ayat sehingga kan tak punya potensi ini dasarnya saya oh. menyampaikan boleh kalau yakin akurat ya. meskipun tahunya yaitu tapi kalau berfatwa ya butuh punya ahliyah dan kafalah Salahnya Muhammadiyah dalil loro berfatwa. Padahal dalil loro disampaikan bukan difatwakan. Bukan abdu. Eh, la la wa la quwata illa billahi azim. Itu. Qala fa'ula li rabbina. Ini kan untuk Tuhan semua ini. Mulai la ilaha illallah wahdahu la syarih kala famali mana bacaan yang untuk saya qul apa Allah maghfirli warhamni wahdini warzuqni riwayat Imam Muslim ini kalau dicangkep ya yang bacaan roti Firli itu Berikutnya, ayat jizu ahadum an yaksifa fi kulli fi yaumin alfasan hasana Apakah Anda tidak mampu saben hari memperoleh seribu pahala? Lalu ada orang nanya, min julasai dari jamaahnya. Kalau dulu istilahnya julasa, sekarang yo ya jamaahnya. Kaifa yaksibu ahaduna al fahasana. Bagaimana mungkin seorang dari kami sehari memperoleh seribu pahala gampang. Tasbih yang satu. Nah, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Ini tulisannya dari sana ya begitu. Kan ini dari Maktabah Samilah itu cari apa cari komputer ini. terus di copy gitu dong kita ya, kokono yang muni saya coba salah nih satu tabulahu alfu hasanah lalu dicatat untuknya seribu pahala atau dihapus darinya seribu dosa beres tapi wa riwayatan bukan au wa bawahnya itu wa tuhatu Lek ngono ganjarane akeh. Maca tasbih ping 100 itu dicatat 100 seribu pahala dan bukan atau tapi dan dihapus seribu. Eh, melok tuhat tuwat. Eh, tuhat. Guru ini ya, kita selesaikan. Yusbihu ala kulli sulama setiap masuk pagi persendian manusia itu menahajukum sodakotun. Ini sodakotun ya eh, takluk dengan ala kuli sulama. Karena tasoddaqa ala. Ini gitu lah. Tasoddaqa ala. Terjemahnya setiap pagi setiap persendian itu harus disedekahi, dipajaki. Jong, isbihu manjing esok Iku ala kulli sulama Apa sodakotun Aslinya Yusbihu sodakotun ala kulli sulama Yajib Yajib Faham ya? saben hari setiap persendian harus disotakoi. Iki dipajeki, iki dipajeki, moto dipajeki. Apa? Lalu terus piye majeki? Fakulu tasbihatin sodako, wakulu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah dan itu subhanallah walhamdulillah nah, tahlilatin semacam itu sudah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kullu tasbihatin subhanallah kullu tahmidatin alhamdulillah kullu tahlilatin la ilaha illallah kullu takbiratin Allah akbar berarti macam Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dalika dan cukup mengganti itu semua rakaatani yarka'uhuma min duha. Dua rakaat yang orang lakukan pada waktu Tuhan Itu ganti ini bacaan itu tadi. Muslim Qala li dawuh padaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dukla ala kanzin min kunuzil jannah. Mau Anda aku tunjukkan gudang dari gudang-gudangnya surga, gudang pahala. Bala ya Rasulullah qala qul la haula wala quwwata illa billah. Kenapa bacaan ini menjadi gudang pahala di surga? Orang itu dengan menghayati betul kabeh atas kekuatan Allah kabeh atas petunjuk Allah orang itu tidak pernah mengeklaim amali akeh tidak pernah merasa amali akeh lah sehingga orang itu nggak merasa amali akeh amal amal amal amal nabung kayak begitu dan nggak pernah sadar amali akeh makanya begitu mati dibetok sak pikiran ini adalah gudangnya surga. Oke, tinggal. Kalau enggak bertauhid tinggi, enggak berprinsip, la haula wala quwata illa bil amali dihitung. Jamaah pituliko. Pituliko. Nabung kok dihitung. Ora iso akeh. Pecah mana itu? Tunggu jalanan mana lekone. Seminggu pecah mana itu? Ora tawa. Sing gak tau mikir leponi. Wis kaya gak duwe apa-apa. Bareng mati prak kepetak petok lo. Sampeyan kae. Jadi apa hubungannya bacaan ini disebut sebagai kanzun min kunuzil jannah karena enggak rumangsa duwe kabeh nek Gusti Allah la haula wala quwata illa billah karena enggak rumangsa duwe disimpen dititikne Gusti Allah Adik lek dititip nih Gusti Allah, enggak kelong bahkan tambah. Ma indakum yang fadu, mama ma indallahi baqin. Lek mok gawa dhewe entek. Lek mok titip nih Gusti Allah, kekal selama-lamanya. Nah, dititipkan dengan prinsip aku kak melok lahaulah La haula wala quwata illa billah. Nah, Itu pengajian dijelasin. Lek mung desa ora usah ngono ora. Oh, pokok ganjarane akeh. 17 nota met tinggi oh. خلق الإنسان ضعيفا Lah perlu dikumpuli yang miliki. Saya dapat ilmu dari Mak Muzaki, Mak Muzaki dapat ilmu dari kita. Di atas langit ada Fafauqa kulli dhi ilmin alim. Kalau ada orang yang merasa ilmu di atasnya masih ada yang lebih berilmu. Eh, apa mau? La haula la quwata illa billah azim. Wis wong ngene iku ora ro. Amale biro karo Gusti Allah. Salatmu biro karo Gusti Allah. Pas betok ya. Ada uang lek ngitung amale. tu maling nggih tombok. Lah <laughs> kon arek wedok, nglirik peng sepuluh, ae. Subuhku sik susuk 17. <laughs> Subuh jam oleh 17. Nglirik sepuluh susuk 17. Hmm. Eh maling, eh, suwe-suwe entek nggih tombok. Ah. Padha karo wong diwe pesangon dikandani teman arep pensiun piro pesangon 50 juta. Lah krana dikandani roh ongkone akhirnya wis utang neng seller utang neng opo opo gitu. Pas wayan nerimo pas lima ratus 500.000 titi Tapi lek full titi titi kono, Allah kafe aku kado kado lembu Kejutan piro anu karo wis kowe besok aku pengen utang pedangan wis karo aja utang sapa ngerti gak cukup gitu. bareng dipetok ya lima juta utuh kadang-kadang sik ditambahi oleh berbunga dan akhirat bunga bunga tujuh 700 kali lipat Ya. Itu apa kemang? kanzun min kunus ya, ya, ya. yang lain ada ya hmm, iya. man qala raditu billahi wa bil islami wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa fi riwayatin nabiyan wong en umma coloro nabiyan rasulah ikuti waca wajabat lahul jannah mesti melebus Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Syariat Islam cek akeh. Ate nglakoni bingung. Sing iki, sing iki. Benar, benar. Ya, ini eh, Wong yang iya ngene. Ya. Eh, ditutupi perawan ayu sito ora gelem liyane maneh Ustaz bareng ditutupi limo bingung gak iso milih pertanyaan manusiawi Fa'asbirni bisyai'in Beritahu aku dengan suatu amalan atasab batu yang aku istiqomah atamasak memegangi di amalan itu. Kulo ini dengan ijazai, ini kita lili ijazai. Ya kan? perintah ini. kulo dengan ijazai setunggal mawon. Pulau cepengi istiqomah. Aku ala laya zalu lisanuka karot min dzikrillah. Ojo leren-leren membasahi bibirmu dengan di pikir. Lumut permen. Rotan dengan pikir. Ya, telas. Tiadang di lesanmu karena di pikir. Luar biasa. Eh, eh, sampai kono sih. Pokoknya pikir. Wong NU seneng. Iki. Omeh oh, titik ya, Nek titik. Sak tak bisa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayul ibadati afdal. Tarajatan inda Allah yang qiyamah ayul ibadi ini tak dibuat. Siapakah hamba yang paling afdol derajatnya nurut Gusti Allah? Nabi menjawab, "Adz-dzakiruna Allah katsiran." Ai wa Wong lanang sing akeh dikire, wong wedok sing akeh dikire. Terus saya matur, wa minal ghazi sabilillah <clears throat> dibanding orang yang berjuang sekalipun di Allah tetap afdal orang di dikir. Qala Nabi saw "Lau an <clears throat> Lau daraba fil kuffar wal musyrikin." Andai pejuang tadi memenggalkan pedangnya pada orang-orang kafir dan orang musyrik sampai pedang itu pecah wayah tadib taman dan berlumuran darah lakana dzakiruna pastilah orang yang ahli pikir kepada Allah afdal minhu darajatan lebih afdal derajatnya daripada ghazi fi sabilillah iki sing pancen ahli pikir Lolek kuat berperang semangat fisik kuat lungguh enggak kelem mikir kiai ini tuwek sing kongkon di budal perang ya ndaluk dididili untune kayak mau di Quran kan zikir mesti gandeng kasiro hmm. kasiro kuantitas apa kualitas oh ya tetap kualitas apa kuan kuantitas Tentu ya, ya. Eh, ada amalan-amalan yang kita dituntut apa, kualitas, ada amalan-amalan yang kita dituntut kuantitas. Dikir itu hal yang mudah hanya kan begitu. Tapi kalau tafakur ya, itu dituntut kualitas. Mungkin sak jam mekur tafakur satu poin. Ya. Tapi masuk sak jam ekor Allah situ dok. Pakir nama. Bakhil nemen. Ya. Itu kuat kuantitas. Ala unabiyukum bi khairi a'malikum azka inda malikikum. Mau kalian aku beritahukan amalmu yang paling baik, amalmu yang paling berkembang menurut rajamu, ratumu Gusti Allah. Amalmu yang paling mengangkat derajatmu dan amal itu lebih baik daripada menginfakkan emas maupun perak. Amal itu lebih baik daripada anda, daripada anda berjumpa dengan musuhmu. Lalu kalian memenggal leher mereka. Amal apa sih? Ngetok. men. Eh, mau tak tunjukkan amal begitu? Sahabat menjawab, Oke. Kalau Nabi Dawud, zik, Dikurullah. Dikir. Ya. Ah. NU memiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usri abi. Saat pada malam aku diesrokan, saya ketemu Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, umat ummataka salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam pada umatmu. Ojo balik. Balik salam minni yo, ojo ngono bahasa Arab titip salamin mas balik salami ilaihi yo ngomongun itu bahasa Arab jauh salim alaih salim alaih atau akri alaihis salam terjemahannya ya dengan ala kita terjemahannya sampaikan salam saya terjemahannya ojo diterjemah letter bacakan salam untuk dia Kene kene enggak enggak populer istilahnya. Sampai no dengan umatmu. Weh, ku akhiru makna jannata thayyibatu turba. Beritahukan pada umatmu swarga itu tanahnya subur dan batul ma banyune seger. Wa anhaqian tanah surga itu rata. Ora kaya gunung kawi ini. Wa anaqirasaha. dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu kalau kita baca kita nanti apa, tempat kita tinggal itu banyak tanaman rindang. Apa bibitnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Nah, zaman yo ya jawab. Nabi Ibrahim titip salam yo ya jawab. Dan itu sudah kita jawab ya wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta itu salawat itu dalam rangka jawab salamnya Nabi Ibrahim Muhammad sampai no salam kune umatku mau jawab cuma lek salatnya mekono Allah salam Muhammad ngono tok ya durung jawab Turung jawab salamin Nabi Ibrahim. Kaji ini seret, gak kaji-kaji. Salat ya Yang sing nangani Anwar ini. وروينا fi عن ابي ذر رضي ya قال يا رسول الله اي manakah bacaan yang paling disuka Allah Nabi Dawud Mastafallah malaikati Bacaan yang Allah pilih untuk para malaikatnya Subhana Rabbiya Subhana Rabbi Fabihamdi Biar sana dari ya, Nomor 20 eh? Oh iya lewatan Man qala yang azim bihamdi nah, eh, Ini Ya, Gurisat lahu nakhlatun fil jannah Ditancapkan di sana bagi dia pohon kurma esok kan. Pokoknya subhanallah itu tanduran surga itu. Mana bacaan yang paling uh, apa? Dicintai Allah? Bacaan yang dipilih Allah untuk malaikatnya. Subhana Rabbi wa bihamdi. Subhana Rabbi wa bihamdi. Tambah riwayat satunya Rabbil Azim atau Rabbil A'la. Kalau Subhana Rabbil Azim menutup riwayat Bukhari. Subhana Rabbil eh, A'la menutup riwayat Bukhari lek kita mewa bihamdi riwayat Imam Tur Turmudi yuti lakoni kabeh wong kabeh jawe Kanjeng Nabi Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar itu dibaca Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api nggak kobong wa qala Muhammad dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu ketika orang munafik yang memprovokasi ngendon-ngendoni inna nasa qad jama'u lakum sahabat mulio ojo budal perang sebab golongan wong kafir telah berkumpul menghadang kamu fahsahum takutlah pada pasukan kafir didendeni nguniku fazadahum imana justru ditakut takut orang munafik itu tambah mereka semakin iman wa qalu seraya mereka mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawal Bukhari. Terus membaca itu sing bener ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sering condong ke sana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. <laughs> Condong ke enggak karu-karuan Mestinya kan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan hmm. Kesimpulan nih? beberapa yang di ikhtilaf yang diperselisihkan orang tentang kafiro tiba ono dalile tentang wa bihamdi tiba ono dalile eh, tentang ini wajahku ono dalile wong liya wa ana awalul muslimin wong NU wa ana minal muslimin ya ono dalile sing sepakat nggak usah ditalilin yang ini Muhammadiyah ngono kene ya ngono ya ora usah ditalili. Hmm. Sing ditalili itu sing diper jadi ae. Jong ya. Dan nok dalile kabeh. Apa mari salat ono la ilaha illallah. Apa kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kurang situ. La ilaha masih oh, NU yang ngono sami mawon. Kok sing kula omongne wau. Tapi orang itu ketika dia memang punya potensi untuk itu. Pikirannya cerdas macam-macam, kembangkan untuk ke sana. Itu Mas bagi dia yang afdol yang ngelakuin ngono. Tapi bukan berarti ninggal pikir sama sekali. Jadi titik tetap pikir. Lah bagi wong sing goblok. Ya, yo ya ngotot-ngotot Wong oh, goblok dadak belajar nuklir bareng. Wis dike ora nuklire ora. Ah, nah, Islam itu untuk semua. Bukan untuk wong pinter-pinter tok. Ngeten. sesuatu itu Iya. Itu Mas Adi. Itu jawabnya ada di hadis Mukhtarul Ahadi. Eh, Inna Allah la yadhlimu lil mu'min ya'malu hasanatan yu'ta fid dunya wa yujza fil akhirah. Allah nggak akan mencurangi pahala orang mukmin yang berbuat baik di dunia atas kebaikannya dalam dalam tanda petik punya kepekaan sosial itu maka dia diberi keberkahan dunia dan pahalanya di akhirat tetap utuh wa inal kafiro eh, yuk tobi hasanati fit dunia ya, nah. sedangkan orang kafir yang berbuat baik itu Allah tetap akan memberi keberkahan tapi di dunia. Di akhirat yang nggak oleh apa panjang pancen Nah gitu. Ya roh liatin akeh anake ayu-ayu bareng kadang. Kak gampang loro-loro. Ya. Kalaupun diberi akhirat dia juga nggak mau nggak percaya. Ya, nah. kadang-kadang eh, ketika apa ada seorang nggak menerima uang dari saya bukan karena saya nggak memberi pancen saya nggak percaya karena aku diwono yo mau mau ilmu ilmu begini benar ada orang yang nggak menerima ilmu ini bukan karena saya nggak memberi dia nggak gelem mener menerima nggak percaya paling salah Eh wong ngono iku diwelno ya ora gelem pancen ora. Bukan karena Allah metu dia. Eh, eh, dia enggak percaya. <laughs> Ustaz ngono, ya Bukan karena Allah kan gitu.